yang disabdakan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam hadisnya من يرد الله به خيرا يفقه في siapa yang Allah kehendaki yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan tahankan dia terhadap agamanya Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adapun pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini insya Allah akan melanjutkan satu kitab yang pernah dibahas di masjid ini yaitu kitab Syarh Sunnah kitab Afidah yang dikarang oleh murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan perlu diketahui bahwasanya saya sekarang posisinya sebagai badil pengganti. Dikatakan Ustaz Anfarullah beliau sedang sakit Tadi pagi beliau mengatakan supaya digantikan Mudah-mudahan Allah SWT segera memberikan kesembuhan kepada beliau Kita berhenti atau telah membahas di dalam pembahasan tentang masalah iman menurut akidah al-sunnah wal jamaah Dahulu kita pernah bahas bahwasanya iman itu tersusun dari perkataan dan perbuatan. Perkataan lisan dan perkataan hati, kemudian perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Itu diantara pokok akidah usul dan jamaah di dalam pembahasan imannya. Kemudian di antara pokok akidahnya juga bahwasanya wal mu'minuna fil imani yatafajalun bahwasanya orang-orang yang beriman itu di dalam pembahasan keimanan atau di dalam keimanan mereka mereka itu berjenjang-jenjang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متقسم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذا surat Fatih Allah SWT berfirman Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Faminhum bawa menasi. Di antara mereka ada orang-orang yang menjalani diri mereka sendiri. Itu orang-orang yang meninggalkan kewajiban atau orang-orang yang ya mengerjakan keharaman. Waminhum muqtasid dan di antara mereka ada yang pertengahan. Ini golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan seluruh apa yang diwajibkan dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu Itu orang-orang yang di samping mereka mengerjakan kewajiban, mereka juga mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunnah, mustahab. Ya. Dan di samping mereka meninggalkan yang diharamkan, mereka juga ada mereka juga meninggalkan yang perkara yang makruh. Ya. Maka dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka berjenjang-jenjang di dalam keimanan mereka mereka berjenjang-jenjang di dalam keimanan mereka. Ayat barusan adalah terdapat di surat Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Dari yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu berjenjang-jenjang di dalam keimanan. you. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Sahihnya dengan nomor 6188 dan hadis riwayat Muslim nomor 7319. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatarawuna أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب في السماء لتفاضل ما بينهم Sesungguhnya ahli surga mereka saling melihat satu antara yang lainnya dari kanan mereka orang yang derajat surganya di bawah itu akan melihat orang-orang yang banyak surganya di di atas mereka. Ya. Kama tarawuna al-kawkab Sebagaimana kalian bisa melihat bintang bintang. Al-ghadira fis sama yang ada di langit litafawulu ma bainahum dikarenakan derajat mereka berbeda beda itulah pentingnya kita beramal soleh. Dengan amal solehnya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke derajat yang lebih tinggi. Namun masuk ke dalam surga itu murni atas rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dulu telah kita bahas. Kemudian di antara akidah Rasulullah wal Jamaah di dalam pembahasan iman adalah berkata Rasulullah wa musannifil هُمْ hum Dengan amalan-amalan soleh mereka bertambah keimanannya. Dengan amal-amalan soleh orang-orang beriman itu akan bertambah keimanannya. Nah ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amalan soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Semakin orang banyak di dalam beramal soleh, maka akan semakin bertambah keimanannya. Dan semakin orang banyak melakukan kemaksiatan, maka akan semakin berkurang kemaksiatannya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sangat banyak. Ya. Di antaranya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. الله سبحانه وتعالى ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wajibat qulubuhum takut hati mereka khusyuk hati mereka wa idza tuliat alaihim ayatuhu ya sebenarnya orang yang beriman itu juga disebutkan nama Allah takut hati mereka dan jika disebutkan ayat-ayatnya zadatul iman akan bertambahlah keimanan mereka ini dalil yang sangat-sangat jelas bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang kalau ayat ini jelas bahwasanya iman itu bertambah dan para ulama mengatakan sesuatu yang bertambah itu bisa juga untuk berkurang. Adapun di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang dengan kemaksiatan di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor hadis 12567 dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami. Hadis ini berbeda dari 12.567. Ya, kita harus mulai ilmiah. Hadis kalau bisa ada nomornya, tidak hanya riwayat saja. Itu kalau bisa. Supaya kita juga bisa ngecek benar tidak ada hadis-hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya iman seseorang itu akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya ya yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak ada keimanan yang sempurna imanannya ketika orang tidak memiliki amal. Karena iman itu ada iman mustahab, ada iman wajib, dan ada usul iman. Ada iman yang pokok, yang kalau hilang langsung hilang imanannya semuanya, yaitu rukun iman. Ada iman yang wajib. Iman yang wajib adalah yang berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib. Ya. Kalau kita mengerjakan perkara yang wajib, itu menunjukkan akan baiknya keimanan kita. Dan itu merupakan bentuk daripada keimanan yang wajib. Yang bisa ada keimanan-keimanan yang mustahab, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara mustahab. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله Iman itu ada 70 sekian jenjang, ada 70 sekian cabang. Ya. Afdalha qaul la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini menunjukkan akan iman itu perkataan. Wa iman dan Quran anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menghindarkan jalan dari jalanan. Dan ini merupakan bentuk dari perbuatan. Bahwasanya perbuatan masuk ke dalam iman. Wal haya'u syu'batun iman. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu adalah bagian dari amalan hati. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW dan hadis riwayat Abu Sa'id al Nabi SAW mengatakan Man ra'a kemungkaran dan falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka engkari dengan tangannya. Bagi orang yang memiliki kekuasaan, bagi orang yang memiliki pekerja, anak, itu masih bisa dengan tangan. Ya kita lihat kemungkaran kita ambil Fa'inna mustati'a Kalau kita tidak mampu Fadi lisan Maka dengan lisan Fa'inna mustati'a Fadi qalbi Wahalika Adhaful hubungan. Kalau tidak mampu juga Maka cukup ingkari dengan hati Dan itulah selemah-lemah iman Ini menunjukkan bahwasanya iman itu pada menurut. Kemudian dia mengatakan wala yakhrujuna min min al iman. Dan seorang itu tidak akan keluar dengan dosa-dosa dari lingkaran keimanan. Jadi seorang tidak akan menjadi kafir dengan melakukan apa? Dosa-dosa. Ya. Ini aku dari sini. Bahwasanya Seorang tidak boleh dikafirkan, tidak boleh ya, meyakini bahwasanya orang kafir dengan dia melakukan kemaksiatan. Sebesar apapun biasanya kecuali kesyirikan atau kekufuran. Syirik besar dan kufur akbar. Itu hal-hal yang mengeluarkan seorang dari keimanan. Lalu dosa-dosa itu tidak menjadikan seorang ya kafir keluar dari agama Islam. Baik. Wala yakfuruna bi kulli kabiratin wal asyan. Ini menekankan seorang itu tidak akan kafir dengan melakukan dosa atau maksiat. Dan ini banyak ya. Dulu sebagian sudah dibahas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatan minal mu'minina taqatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum yang beriman, orang yang beriman, mereka saling mendoani, saling membunuh. Fa aslihu bainahuma. Maka perbaikilah kondisi kedua kelompok tersebut. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in min al mu'minin. Dua kelompok dari orang-orang yang beriman tidak dihilangkan nama nama dari mereka. Padahal mereka berusaha untuk saling dan Ya. Ini menunjukkan bahwa dosa membunuh tidak menjadikan seorang kafir. Dan di dalam pembahasan ini yang terpuncul ada dua kelompok. Yang pertama adalah al yang mengatakan bahwa semua dosa besar menjadikan seorang kafir dan kekal di dalam mata. Yang kedua adalah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa seorang yang berdosa tidak masuk ke dalam keimanan dan tidak masuk ke dalam kekafiran itu di dunia. Namun di akhirat mereka punya sama dengan yang itu bahwa orang tersebut itu akan kekal di dalam neraka. Jadi mereka mengingkari hadis-hadis yang berkenaan dengan syafaat Rasulullah SAW. Mereka mengingkari hadis-hadis yang berkenaan dengan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan Al-Imam al mengatakan Wala yujibu Wala yujibu Yuhsinuhu jinas Ba'da man awjaba lahum nabihi Sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak boleh memastikan seseorang bahwasanya dia pasti masuk surga kecuali yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ya. Ada beberapa orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia di surga. Contohnya ada seorang yang dijamin masuk surga. Nabi sudah mengatakan Abu Bakr di Jannah, wa Umar di Jannah, wa Uthman di Jannah, wa Ali di Jannah sampai sepuluh orang. Ini wajib kita yakini orang-orang tersebut pasti masuk surga. Demikian juga seperti Abu Bakr bin Salam, Ukasha bin Mutsal, dan wanita yang senantiasa kesurupan. Ya, kemudian dia diberikan pilihan apakah kamu mau sembuh, saya doakan atau kamu bersama. Kalau kamu bersabar musuh surga, maka dia ini untuk musada. Berarti wanita itu pasti masuk surga. Dan ya orang-orang lain yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan dia pasti masuk surga. Adapun selain mereka, kita tidak boleh memastikan bahwa dia itu pasti masuk surga. Walaupun terbunuh di peperangan, ya, walaupun misalkan ada orang yang ya, di zaman sekarang ketika Israel menyerang Palestina. Kemudian ada kaum muslimin yang terbunuh di sana. Maka kita tidak boleh meyakini dia pasti masuk surga. Oleh Karena perkataan orang syahid itu tidak tepat. Karena mengatakan syahid, fulan syahid itu mengartikan bahwasanya dia itu pasti masuk surga. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ya nah. Fima makna bahwasanya bulan dia itu min ahlinar dia itu pasti masuk neraka padahal para sahabat melihat bagaimana ya kuatnya dia piawainya dia di dalam berjihad kepada Allah SWT Dan Rasulullah katakan dia akan masuk neraka maka salah seorang sahabat penasaran. Ikutilah dia di dalam peperangannya lagi. Maka didapati dia ya, terkena panah. Terkena apa? Panah. Kemudian dia tidak sabar dengan lukanya, kemudian dia meletakkan pedangnya yang dia bawa dan dia jatuhkan dirinya sendiri sehingga pedang itu menembus dadanya. Maka orang ini kembali kepada Rasulullah SAW yang telah melihat kejadian tersebut kemudian dia mengatakan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan iman dengan apa? Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia telah melihat orang yang telah sambutan bahkan menjadi pembunuh. Oleh karena di dalam perkara ini kita tidak bisa memastikan. Dikarenakan amalan hati itu kita tidak tahu. Amalan hati itu kita tidak tahu apakah orang tersebut husnul khotimah atau suul khotimah namun kita cukup ya berharap bahwasanya orang yang meninggal di dalam ketaatan itu kita berharap dia akan masuk ke dalam surga dan kita khawatir kalau ada orang yang meninggal di dalam kemaksiatan dia akan masuk ke dalam neraka itu kesempurnaan dari pembahasan kita yang dulu yang mengenai tentang keimanan. Ada pembahasan inti kita pada kesempatan sore ini adalah berkenaan dengan Al-Quran, keimanan kita, keimanan ahlu sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran dan Masih bisa terdengar ya? Masih bisa? al al Dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ada apa datang dari sisinya. Walau sabi makhluk yang dan bukan makhluk sehingga dia sunnah. Ini pertama. Al-Quran adalah bukan makhluk akan makhluk firman Allah. Setidaknya di sini ada beberapa pembahasan. Ya. Pembahasan yang pertama di antara keyakinan Rasul wal jemaah adalah penetapan sifat kalam sifat berbicara bicara Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi lihat ini bahwasannya Allah itu berbicara. Ya, dalilnya banyak tentang sifat kalam ini. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 293. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para rasul yang kami muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, kita yakin biasanya para rasul itu berjenjang-jenjang juga. Yang paling utama adalah ulul azmi, ya lima rasul yang ujiannya paling berat. Itu siapa saja? Nabi Muhammad alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seperti saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Minhum man kallama Allah. Ini syahidnya. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, bicara. Itu siapa? Nabi Musa. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya yang diajak bicara langsung oleh Allah itu ada tiga nabi atau tiga rasul. Yang pertama adalah Adam alaihissalam. Yang pertama adalah siapa? Adam di dalam hadis Nabi SAW mengatakan wa yang nabiyyan mukallama wa nabi yang mukallama dan Adam itu adalah nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Kemudian yang kedua tadi adalah Musa alaihissalam. Nabi Yuna, Nabi Allah Musa alaihissalam wa kallama Allah Musa taklima di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ini banyak tentang hadis-hadis dalam masalah apa? Isra dan Mi'raj. Di situ ada perbincangan. Ya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah diwajibkan puluh salat kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam Nabi Musa memerintahkan untuk menawar ya, agar Nabi SAW minta diturunkan kewajiban sholat itu tidak 50 tidak umat kalam itu, Sebenarnya umat itu tidak akan mampu Kita bayangkan sekarang Bagaimana kalau kita wajib 50 sholat Ya Jadi tiap berapa menit kita harus sholat Ada yang Bisa menghitung berapa menit Ya 24 jam dibagi 50 berarti satu jam dua kali ya setengah jam dua lebih atau lebih yang lima waktu saja sudah banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan apalagi kalau tidak maka ini sungguh merupakan hikmah yang agung ya maka di dalam hadis-hadis tersebut kita lihat bagaimana perbincangan Allah SWT dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat berbicara itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi di dalam surat eh, Afwan tentang orang-orang munafik ya. Di dalam surat Al-Fath ayat 15. Al-Fath ayat 15. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka itu ingin merubah kalam Allah. Perkataan Allah. itu the Biasanya Allah itu memiliki sifat berbicara. Demikian juga firman Allah SWT tentang orang-orang Yahudi. Allah SWT berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad fariqun minhum yasma'una kala Allah." Apakah kalian ingin bahwasanya mereka beriman kepada kalian mengikuti kalian maksudnya beriman mengikuti kalian ada orang beriman wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah dan sungguh di antara mereka itu sudah ada orang-orang yang mendengarkan firman Allah ya. Adapun di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara itu seperti yang ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad dalam sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, "Ala rajulun yahdurni ila qawmi?" Ya. Adakah seorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Ini diucapkan ketika beliau bertemu dengan jemaah haji. Ya, beliau tawarkan, ada rajulun yahmiluni ila kaum adakah di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ubayyana kalama rabbi. Sesungguhnya Quraisy, yaitu kaum Nabi SAW, itu melarangku untuk an ubayyana kalama rabbi. Untuk ya agar aku menyampaikan ucapan rohku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Kemudian poin yang setelahnya yang tadi penetapan sifat apa? berbicara. Poin selanjutnya bahwasanya sifatul kalam ya sifatul dzatiyatun fi'liyah sifat berbicara itu ya sifat yang melekat kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan dia juga adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifatul kalam, sifat berbicara adalah sifat yang melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah senantiasa memiliki sifat itu itu maksudnya sifatul batiyah jadi Allah itu memiliki sifat berbicara namun di sisi lain Allah itu berbicara kapan Allah dengan kendaki Allah itu berbicara kapan Allah kemudian kehendaki. Itu di, di satu sisi sifatnya zatiyah, di satu sisi lain sifatnya fi'liyah. Ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwasanya sifat berbicaranya Allah dengan suara dan beris, Ya, itu merupakan keyakinan yang tepat di dalam hadis Nabi Jemaah. Ya, eh. Allah memiliki sifat berbicara dengan suara dan beris, Tidak seperti pendapat sebagian orang-orang yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Dari kata-katanya saja. Kalam itu tersusun dari huruf apa saja? Kaf, lim, lam, kemudian mim ya kalama. Kalau ada alifnya ya ini tambahan. Tapi pokoknya adalah tiga huruf ya. Kaf, lam, mim. Di dalam bahasa Arab lafaz yang tersusun dari huruf kaf, lam, mim itu menunjukkan akan sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Contoh, lakama. Apa artinya lakama? meninju meninju itu nampak sesuatu yang ditinjau, ya, bukan sesuatu yang tersembunyi atau bisa kita ketahui dengan salah satu di antara panca indera. Demikian juga kata-kata kalimat yang artinya melukai, nampak lukanya. Demikian juga kata-kata kalam itu. Allah berbicara itu nampak suara dan berfungsi. Oleh karenanya Al-Quran itu bisa ditulis Al-Quran itu bisa ditulis Siapa yang menulis Al-Quran? Di antaranya adalah Zaid bin Zaid atas saran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ketika itu pada khalifah juga pada masa kekhalifah dia itu tergolong sekitar 70 orang lebih para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat. Maka beliau khawatir kalau seluruh para penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat meninggal, sementara Al-Quran belum ditulis, maka Al-Quran akan hilang dari permukaan bumi. Maka beliau yang memerintahkan Zaid bin Thabit dan lain-lainnya untuk mengumpulkan Al-Quran Quran maka beliau Zaid bin Thabit mengatakan kalaulah saya diperintahkan untuk meninggalkan satu gunung ke gunung yang lain itu lebih mudah bagi saya daripada harus untuk melihat Al-Quran karena puasa apa itu bukan perkara yang mudah perkara yang berat bahkan Al-Quran zaman itu masih tersebar ya, masih tersebar di beberapa sahabat atau sahabat ada yang ditulis di atas kain uh, di atas lapak kurma ada yang ditulis di atas kayu, ada yang ditulis di bagian-bagian yang lain. Jadi bukan perkara yang mudah. Penguburan Al-Quran mungkin. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dengan huruf sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat At-Tirmidzi dalam hadis yang masyhur sangat sahih. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an merupakan salah bagian di antara bagian perkataan Allah. Ini bukan biasanya Al-Qur'an itu eh, firman Allah itu ya tersusun dari suara dan huruf. Bisa dipahami sama sini? Bisa dipahami? Kemudian poin selanjutnya yang hendaknya kita yakini bahasanya firman Allah itu tidak terbatas. Perkataan Allah itu tidak terbatas. Ya, dikarenakan sifat berbicara itu berhubungan dengan sifat kebatian, sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu Dengan apa bahwasanya perkataan Allah itu tidak terbatas? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله Maka katakanlah kalaulah seandainya laut itu semuanya dijadikan sebagai tinta untuk kalimat Rabbi perkataan Allah SWT. Lala fidal bahru Maka niscaya laut itu akan habis Qobla al-tan pada kalimat Rabbi Sebelum firman Allah habis Atau sebelum firman Allah selesai Maka dari al ini bisa kita ketahui bahasanya apa? firman Allah itu tidak terbatas. Adapun Al-Quran itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang hendaknya kita yakini juga bahwasanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Sehingga kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib meyakini bahwasanya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dihafal oleh manusia atau ditulis di atas kertas atau dibaca oleh seorang manusia itu semua apa yang dibaca apa yang ditulis dan apa yang dihafalkan itu adalah firman Allah Subhanahu Adapun medianya kita yakini itu adalah makhluk kita yakini bahwasanya tinta yang menulis Al-Quran adalah makhluk. Kertas yang menjadi media penulisan Al-Quran adalah makhluk. Bibir orang yang membaca Al-Quran adalah makhluk. Dada orang yang menghafal Al-Quran adalah makhluk. Namun apa yang terkandungnya adalah firman Allah Subhanahu Thank you. Kemudian di antara poin yang penting terhadap Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran itu tersusun dari surat-surat dan masing-masing surat memiliki keutamaan di atas surat yang lain. Ya. Bahkan masing-masing ayat itu memiliki keutamaan di atas ayat yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat-ayat afwan uh, eh, hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan beberapa surat. Keutamaan beberapa surat. Contohnya hadis yang berkenaan dengan surat Al-Ikhlas kata Rasulullah SAW maka ta'adilu selesai Al-Quran sama dengan sepertiga Al-Quran berarti surat Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan tersen tersendiri dibanding dengan surat-surat yang namun hal ini bukan menunjukkan bahwasanya ada surat-surat yang lain tidak ada ada tidak memiliki keutamaan tapi masing-masing dari surat-surat itu memiliki keutamaan tersendiri dulu dan utamanya berbeda-beda. Demikian juga yang menunjukkan bahwasanya ayat itu berbeda-beda terutamanya. Sabda Nabi SAW, Man qara'a ayat al-kursi, dubura kullu salatin maktubah, lam yamna'hu min wukulil jannati illa Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali apa? Kematian. Karena orang tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali kalau dia sudah meninggal. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan walaysa bimakhluqin fabati wa min walaysa bimakhluqin fayatu. Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama wa minhu bada'at wa ilaihi Al-Qur'an itu datangnya dari sisi Allah dan akan kembali kepada Allah. Datangnya dari sisi Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang dia dengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu berasal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi ya'ud dan Allah akan kembali eh, Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran nanti di akhir zaman akan diangkat dikatakan kiamat itu akan tegak kepada apa? Syirahul khalqin, seburuk manusia. Bahkan mereka tidak akan lagi mengucapkan kata-kata Allah. Ya. Di akhir zaman itu tidak akan lagi ada manusia yang mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah saja tidak, apalagi Al-Quran. Maka untuk menjaga dan kehormatan Al-Quran Allah angkat Al-Quran ke atas langit وليس بمخلوق وليس بمخلوق Al-Quran itu bukan makhluk itu wajib kita Al-Quran bukan makhluk perkataan Allah bukan makhluk Dalilnya apa? Bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Banyak. Tadi ayat-ayat yang sudah kita baca. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 106. At-Taubah ayat 106. الله سبحانه وتعالى بفلان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله kalau ada salah seorang dari orang-orang musyrik dia ingin tinggal di sisimu wahai Muhammad fa'ajihu maka biarkan dia tinggal di sisimu hatta yasma'a kalam Allah agar dia mendengar mendengarkan firman Allah Dan firman Allah itu merupakan bagian dari sifat-sifat Allah dan sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Di antara dalilnya juga adalah surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu Ketahuilah bahwasanya Allah lah bagi Allah lah ya penciptaan dan al perintah di ayat ini Allah bedakan ciptaannya dengan perintahnya oleh karenanya Sufyan bin Uyainah saya seorang tadi besar. Beliau berdalil dengan ayat tersebut bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah membedakan ala Allah membedakan al-khalq penciptaan dan perintah dan Al-Quran bagian daripada perintah. Al-amr perkaranya. Demikian juga di antara dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kedua yaitu surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman Allah Maha Penyayang. 'Allama al-Qur'an Allah mengajarkan Al-Quran Kholakal insan Allah menciptakan manusia Kita lihat di dua ayat yang berbeda ini dua Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Allah membedakan bahwasannya manusia itu diciptakan Adapun Al-Quran itu di, diajarkan Jelas bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk Ya. pun perkataan Sufyan Ibnu Ubaidillah yang berdalil dengan ayat yang tadi itu surat Al-Araf ayat 54 itu ya ketika beliau mendengar ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk yang bernama Bisr al-Marisi maka berkatalah sekian ibu Uyainah, "Mada yaqul hara atau hadhihi al-duwaibah?" Apa yang diucapkan oleh binatang itu? Subhanallah. Saking barangnya beliau Yusuf al-Marisi dikatakan sebagai binatang. Apa yang diucapkan oleh binatang kecil? Duwaibah itu berasal dari kata dibab berbagai lalat. lalat itu sudah kecil, dikecilkan lagi. Apa yang diucapkan oleh lalat yang kecil itu? Maka berkata, Ya Abu Muhammad, Yaz'umu annahu makhluk. Maka temannya berkata, Wahai Abu Muhammad, yaitu lakonnya Abu uh, Sufyan ibnu Uyainah. Yaz'umu annahu makhluk. Dia meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka dia mengatakan kada sungguh dia terdapat dusta. Allah ala lahul khalq wal amr. Allah telah berfirman bagi lah al khalq penciptaan dan al amr perintah. Jadi Sufyan bin Uyainah berbalik dengan ayat tersebut untuk menjelaskan bahasa Al-Qur'an bukan makhluk. Ya. Kemudian Perlu kita ketahui bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu orangnya jauh setelah para sahabat Rasul. Pada masa sahabat itu tidak diketahui ada orang yang mengatakan bahasa Al-Quran adalah makhluk. Yang terakhir adalah bisa al -Mansi, orang yang ada setelah para sahabat semuanya wafat. Dan perkataan bahasa Al-Quran adalah makhluk ini sudah menjadi akidah ketatnya orang-orang Jahmiyah. Orang-orang pengikutnya Jahan Ibnu Safwan. Jahan Ibnu Safwan. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Jahan bin Safwan itu mengambil akidahnya dari Al-Ja'd bin Dirham. Dan Al-Ja'd bin Dirham mengambil akidahnya dari seorang Yahudi, subhanallah. Berarti sanad agamanya dari orang Yahudi. Dan kelompok Jahriyah ini itu banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa kelompok itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena tauhid itu meyakini keyakinan yang luar biasa sesat. Di setiap perkara, contoh, dulu kita membahas bahwasanya ya, iman itu perkataan dan perbuatan. Mereka mengatakan iman itu cukup mengetahui. Kalau kita tahu Allah beriman, ini perkataan orang-orang Jahmiyah. Berarti iblis beriman. Berarti Ya, Abu Jahal beriman tapi mereka mengetahui Allah. Ini jelas perkataannya keliru. Kemudian di dalam pembahasan surga dan neraka, mereka katakan surga dan neraka tidak kenal. Kemudian di dalam pembahasan sifat, mereka orang-orang yang paling parah. Mereka orang-orang yang meniadakan seluruh nama-nama Allah dan meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan satu sifat saja, yaitu sifat yang wujud. Mereka hanya menetapkan bahwa Allah memiliki satu sifat, yaitu sifat ada. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang dinamakan dengan bulatul jahmiah orang-orang jahmiah yang ekstrim. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak ada, tidak disifati dengan tidak ada, dan tidak disifati dengan ada. Allah tidak disifati ya dan nilai disepakati tetap dan seterusnya itu kan sesuatu yang mustahil ya seperti itu ya. berarti mereka menyifati Allah dengan suatu kudus takdiran karena dua hal yang bertentangan itu merupakan suatu hal yang mustahil ada tidak ada mungkin tidak mungkin ini kan mustahil seperti itu maka orang-orang jambul itu orang-orang yang mereka itu akidahnya paling rusak. Demikian juga dalam masalah Al-Quran. Mereka katakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Oleh karenanya, Khalid Al-Qasri, salah seorang khalifah, di hari Idul Adha, ya, dia umumkan bahwasanya setelah sholat ini dia katakan ya silahkan kalian menyembelih sembilan sembilan kalian. Adapun saya saya akan menyembelih al-ja'dul dirham. Al-ja'dul ibu dirham. Jadi jad bin dirham itu Penyebab kesesatan yang meninggalnya disembelih oleh seorang khalifah, oleh seorang pemimpin kaum muslimin. Karena memang kesesatan dan keburukan yang luar biasa. Maka perbuatan beliau ini dipuji oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini Baik-baik syair yang antaranya beliau memuji tentang perbuatan kholi al-qasri itu ya. karena memang pemimpin kaum muslimin itu memiliki kewajiban pemimpin kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk menjaga akidah umat Islam maka kalau ada orang yang seperti ini itu lebih berbahaya daripada orang yang menyebarkan narkoba orang yang menyebarkan narkoba itu di dalam hukum Islam dipenggal karena dia telah menyebarkan kerusakan. Maka orang yang menyebarkan seperti itu lebih layak untuk dipenggal karena yang namanya narkoba ujung-ujungnya apa? Kerusakan dan badan. Namun yang keyakinan itu, akan itu ujungnya ada kerusakan agama. Dan kerusakan agama itu lebih parah daripada kerusakan badan. Tapi tentu ya, ini yang berhak melakukan hanyalah pemerintah, bukan perorangan. Yakinkan sekali lagi bahwasanya yang berhak melakukan ini adalah pemerintah, kewajiban mereka, bukan kewajiban perorangan maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk ya melakukan hal tersebut bahkan itu merupakan bentuk kerusakan kalau dilakukan oleh setiap individu namun yang melakukan adalah pemerintah dan muslimin yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga akidah pemerintah. Namun sayangnya kita sekarang berada di sana dan orang-orang yang bebas beragama orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dihargai dengan landasan apa? kebebasan di jalan pemikiran, kebebasan dalam beragama dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi umat Islam dan pemerintah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kalau dia tinggal di satu tempat yang baru atau berkunjung di satu tempat yang dia tidak pernah berkunjung ke situ maka dia mengatakan أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna semuanya. Min syarri dari keburukan yang diciptakan Allah, dari keburukan makhluk-makhluknya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man bi'an thumma qala." Bahasa dan dari satu tempat kemudian dia berdoa dengan doa tersebut yang dia berdoa syai'un hatta yang min manzilihi ya, maka tidak ada yang akan membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut jadi kalau kita berkunjung ke tempat saudara berkunjung ke kampung halaman jangan lupa baca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma hadis ini riwayat Muslim dari ya sahabat sahabiyah yang bernama Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengajarkan kita kesyirikan. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna maka kalau kalimat Allah perkataan Allah itu makhluk berarti Nabi mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada makhluk beristiadah kepada makhluk dan ini merupakan bentuk kecil kita. Maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita beristiadah dari atau kepada makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya firman Allah itu bukan makhluk. Ya. dan Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau Usul Al-Iqad Ahli Sunnah Wal Jamaah menyebutkan setidaknya ada seribu ulama atau lebih yang mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk terjerumus ke dalam kekufuran. Ingat ya, kita harus bedakan pelaku kekufuran dan perbuatan kufur. Ya. Perbuatan kufur itu mutlak. Kita katakan orang yang sujud kepada selain Allah itu kufur pelakunya kafir orang yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kufur dan pelakunya adalah kafir namun untuk perorangannya itu tidak sembarangan ya. tidak boleh kita mengatakan hei kafir ketika melihat dia beristighfar beristimewa kepada selain Allah tidak boleh karena beda antara penyematan kata kafir dengan mengatakan perbuatan itu kafir. Itu harus dibedakan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan perbuatan ini kafir, perbuatan ini kafir. Ya. Contohnya adalah mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun atau atau mendatangi orang yang mengaku mengetahui lebih baik Fakat kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu Maka sungguh dia telah kasih kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu Maka kita jelaskan bahwasanya orang yang mendatangkan dukun itu dia kafir. Ya, terutama ketika dia mendekatkan Kalau datang saja tanpa mendengarkan maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya? Maka ya kita wajib membedakan antara perbuatan tadi dan perilaku kekafiran. Kita lanjut atau gimana? tuh hey. Bisa dipahami sampai sini kan? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita berpindah ke pembahasan selanjutnya. Pertanyaannya sesuai atau ya sesuai dengan materi yang barusan dijelaskan. Tidak keluar ya barangkali ada yang masih tidak jelas silakan jelas insya Allah jelas ya maka ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ada seribu ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan eh, Al-Quran eh, adalah makhluk dia kafir namun kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ada orang yang zaman sekarang masih ada yang mengatakan Al-Quran makhluk dan kita katakan wahai kafir tidak karena yang boleh memastikan orang itu kafir atau tidak adalah para ulama, bukan kita. Siapa? Para ulama. Tentunya setelah tegak hujah, setelah tegak argumentasi dan dihilangkan subhat-subhatnya. Karena seorang itu tidak boleh dikafirkan selama masih ada tiga hal. Yang pertama yaitu terpaksa. Ada orang yang terpaksa dia sujud kepada kuburan. Dipaksa, kalau tidak dia dibunuh maka itu tidak kafir. Yang kedua, bahwasanya apabila dia lupa, tidak sadar. Ya. Yang ketiga, kalau dia jahil, kalau dia jahil. Ya. Termasuk di dalamnya kalau masih memiliki takwil, kalau masih masuk memiliki takwil, yaitu masih memiliki takwil ya, maksudnya dia pikir itu benar dia pikir itu benar jadi perlu dihilangkan ya kerancuan pikiran harus dihilangkan dulu baru setelah itu ulama bukan kita berhak untuk mengatakan dia kafir atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Bisa bertanya, saya Aman? Berkata Al-Imam Al-Muzani Wa kalimatullah wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat kita masukkan memasuki pembahasan yang baru yaitu penyempurna dari pembahasan sifat Dulu kita pernah membahas sebagian sifat-sifat Allah. Ya. Sifat al-alimul khabir. Allah maha mengetahui, maha teliti, dan seterusnya. Ini dengan bermain. Dan kalimat-kalimat Allah dan kekuasaannya atau kekuatannya dan sifat-sifatnya kamilat semuanya sempurna dan bukan makhluk ini menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya juga. Dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu merupakan bagian daripada sifat-sifat Allah. Maka beliau tegaskan saya perkataan-perkataan Allah, kemudian kekuasaan-kekuasaan Allah, sifat-sifatnya, semuanya sempurna dan bukan makhluk. Karena perkataan bahwasanya Al-Quran makhluk itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batin, konsekuensi yang jelas clear. Setidaknya ada dua konsekuensi. Yang pertama, bahwasanya kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti ya ada sesuatu yang bertengger kepada zat Allah, kemudian turun. Karena kita yakin bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah. Jadi ada suatu makhluk yang bertengger dengan zat Allah kemudian turun. Ini konsekuensi yang pertama. Jadi ini konsekuensi baik. Karena Allah itu baik, ba'ilun an sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa Allah itu tidak bernyatu dengan makhluknya, tidak bersentuhan dengan makhluknya. Wa ala arsyih dan Allah maha tinggi di atas arsynya, di atas arsy. Maka ini konsekuensi yang pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk itu berarti ada satu makhluk yang bertengger di bisa. Konsekuensi yang kedua, ya, bahwasanya ada sesuatu dari zat Allah yang bercabang-cabang dan itu adalah makhluk. Ini konsekuensinya lebih kuat dari yang pertama tadi. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya. berarti konsekuensinya zat Allah memiliki cabang-cabang. Yang turun kemudian itu adalah makhluk. Berarti secara tidak langsung zat Allah adalah makhluk dan itu adalah konsekuensi luar biasa batu Zat Allah jelas bukan makhluk. Allah khaliqu kulli Allah berfirman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka selain Allah adalah makhluk dan sifat Allah bukan makhluk karena merupakan di antara Al-Quran bukan makhluk karena merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Al-Imam Al-Muzani mengatakan daimatun azaliyah. Sifat Allah itu azali. Yaitu tidak ada permulaannya. Dan selama-lamanya. Tidak ada permulaannya dan selama-lamanya. Allah memiliki sifat hidup dan menghidupkan. Selama-lamanya, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah sudah memiliki sifat menciptakan. Sebelum Allah berbicara, Allah sudah memiliki sifat berbicara. Karena sifat Allah itu sempurna. Di antaranya Allah memiliki sifat bahagia yang sama sekali sifat hidup Allah tidak memiliki kekurangan, tidak disertai ketiadaan, tidak diawali dari ketiadaan, dan tidak diiringi oleh ketiadaan dan tidak akan tiada. Itu sifat kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngantuk, tidak sakit, tidak membutuhkan kepada makanan, tidak membutuhkan kepada seluruh makhluknya. Ya, itu adalah sifat Allah yang sempurna. Di antara sifat Allah adalah al-ilmu. Allah memiliki ilmu. Dan sifat ilmu bagi Allah adalah sempurna. Tidak diawali dengan kebodohan dan tidak akan diselami oleh kebodohan dan tidak akan sirna Sifat ilmu Allah Subhanahu وليست بمحدثات fatabi dan sifat Allah itu bukan sesuatu yang baru. Sehingga konsekuensi sesuatu yang baru itu akan sirna. Sesuatu yang baru itu akan sirna. Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Demikian juga Allah itu tidak pernah kurang, maka bertambah tidak. Allah itu sudah sempurna dari awal hingga akhir. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين عن شبه صفات المخلوقين Allah itu maha mulia dari penyerupaan sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi seluruh sifat Allah itu tidak mungkin serupa dengan sifat-sifat makhluknya. wa qasurat anhu al wasifin dan lemah orang yang suka atau orang yang menyifati Allah untuk untuk mensifati sesuatu untuk mensifati Allah. Jadi orang yang suka mensifati sesuatu itu akan lemah ketika dia mensifati Allah. Tidak akan mampu mensifati seluruh sifat-sifat Allah. Karena Allah itu tidak mungkin dilingkupi. Tidak mungkin dilingkupi oleh makhluknya. Kita yakin bahwa Allah itu akan terlihat dan di hari kiamat, namun tidak akan terlingkupi oleh makhluknya. Maka di dalam pembahasan ini setidaknya ada dua kelompok yang menumpang dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-mu'abbilah, orang-orang yang meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah adalah tadi yang sering disebutkan. Kelompok apa namanya? Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Kemudian ya, yang kedua adalah Al-Musyabbihah. Orang-orang atau kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang pertama adalah Al-Mu'abdilah yang meniadakan nama atau sifat Allah baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Setidaknya ada empat atau lima kelompok terbagi dari orang-orang Mu'abdilah. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Ini yang paling parah. Meniadakan seluruh nama yang meniadakan seluruh sifat dan ditetapkan hanya satu sifat itu sifat ada. Kemudian yang di bawah Jahmiyah adalah Al-Mu'tazilah Al-Mu'tazilah mereka adalah orang-orang yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah namun menetapkan nama-nama Allah. Sehingga mereka mengatakan Allah sami'un bila sama. Allah itu maha pendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Allah itu hidup namun tidak disifati dengan hidup. Allah maha hidup namun tidak disifati dengan hidup. Aji, aneh ya. Ini diantara keajaiban mereka. Mendengar tapi tidak uh, maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran, maha hidup tapi tidak memiliki sifat hidup, maha berbicara namun tidak memiliki sifat bicara, bertentangan. Kemudian setelah mereka yaitu orang-orang al-kullabiyah. Orang-orang al-kullabiyah yaitu orang-orang yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menetapkan sifat sifat zatiyah sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah namun mengingkari sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Yang antaranya mereka mengingkari sifat al-kalam mereka mengingkari sifat Allah maha berbicara karena bicara itu berhubungan dengan kehendak Allah mereka mengingkari sifat al-ghadab murka ya Allah itu tidak murka kata mereka ya. padahal Allah itu murka namun kepada yang orang yang berhak untuk diberkahi dan seterusnya. Itu adalah kelompok yang ketiga. Yang paling parah Jahmiyah, kemudian siapa? tazila kemudian setelahnya Kullabiyah, kemudian setelahnya kelompok yang terkenal di Indonesia. Namanya apa? Al-Ash'ariyah atau Al-Ash'airah. Ya. Yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada Abdul Hasan Al-Ash'ari. Namun hakikatnya Abu Hasan sudah berlepas diri dari mereka. Karena Abu Hasan sudah taubat. Abu Hasan al-Ashari itu sudah taubat. Betul, 40 tahun dia hidup dalam kondisi doakan zina. Orang-orang yang mencari sifat Allah. Kemudian setelah itu beliau menjadi orang yang dia yang tadi saya sebutkan yang mencari sifat-sifat fi'liyah berhubungan dengan benda, menetapkan sifat-sifat yang berhubungan dengan zat. Setelah itu beliau membuat manhaj sendiri, yaitu dinamakan manhaj al-Asyariyah. Namun setelah itu beliau bertobat dan diikuti ya pemahaman al-Sunnah wal Jamaah dan meninggal di atas ya pemahaman al-Sunnah wal Jamaah. Di antara bukti-buktinya apa? Ada beberapa kitab. Di antaranya adalah Al-Mubarak Usulidiyah. Itu kitab yang dikarang oleh Abu Hasan al-Asyari yang menunjukkan akan taubatnya beliau. Di kitab tersebut ditetapkan akan seluruh sifat-sifat Allah, ditetapkan akan seluruh nama Allah, dan kebanyakan yang mungkin dari ketakan iman Ahmad. Kemudian di antara kitabnya adalah Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin. Itu nama kitab yang menjelaskan tentang firqah-firqah di dalam Islam. Dan beliau itu sangat luar biasa penjelasan beliau dalam menjelaskan kesatuan Mu'tazilah, ya, Kulabiyah. Karena beliau pernah hidup di tempat tersebut. Maka luar biasa tingginya dalam menjelaskan keturunan mereka. Namun, Alhamdulillah, yang ada Hasan al asyani meninggal di atas akidah sunnah wal jamaah. Namun yang ada sekarang, mereka mengikuti Abu Hasan al asyani di masa ketika beliau ya memiliki madhab sendiri yang beliau sudah terlepas dulu dari madhab tersebut. Baik. Seperti tadi. Lanjut. Lanjut. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Qaribun bil ijabati an jaswar Allah itu maha dekat dengan hambanya di dalam menjawab doa-doanya. Maha dekat dengan apanya? Dengan ilmunya, dengan kebenaran dan penglihatannya. Ada pun zatnya itu Allah SWT berfirman ar 'alal 'arsy istawa. Allah itu Bersemayam di atas arsnya. Di atas langit-langit. Di atas seluruh makhluknya. Dulu kita pernah bahas setidaknya ada dua ribu dalil disebut oleh Ibnu Qayyim yang mendukung bahwasanya Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Baik itu dalil dari Al-Quran, Sunnah, perkataan Umar bin secara akal, secara fitrah, Sunnah menunjukkan biasanya Al-Quran itu Allah itu berada di atas makhluknya. Allah itu berada di atas makhluknya. Maka maksud dari perkataan qaribun bil ijabah yaitu dekat dengan pendengarannya. Dekat dengan pendengarannya itu Allah dekat dengan hambanya, dengan pendengarannya di dalam menjawab doa-doa. Oleh karenanya kita lihat ayat yang dinyatakan Allah dekat itu berhubungan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang katakan aku ini dekat. Maksudnya dekat apa ya? Uji juga oleh terbangun bacaan. Aku menjawab doa-doa para hambaku ketika mereka berdoa aku. Yaitu dekat dengan pendengarannya, dengan pengetahuannya, yes, bukan dekat dengan zatnya karena Allah tidak bersatu dengan makhluknya ba'idun bi ta'azzuzi la yunahar alim ala arsyihi ya. maka Allah itu zatnya jauh dari makhluknya maksudnya tidak bersatu dengan makhluknya ya tidak mungkin untuk digapai oleh makhluknya Arun ala arshimu, Allah bersemayam di atas arshnya. Arsh itu makhluk yang terbesar. Namun bukan berarti bahwasanya Allah duduk kepada makhluknya. Mah arsh itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin Allah butuh kepada arsh. Akan tetapi Allah berkehendak untuk bersemayam di atas arsh dan Allah maha bertindak. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah SWT berfirman, Allah itu tidak boleh untuk ditanyakan tentang perbuatannya. Namun mereka yang akan ditanyakan tentang perbuatan mereka. Kenapa Allah bersemayam di atas arsy? Kita tidak berhak untuk bertanya seperti itu. Namun perbuatan kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat tidak ada satu perkataan, tidak ada satu perbuatan, melainkan kita akan diperdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara kita dengan Allah dengan jemaah. Kita akan diajak langsung berbicara Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban semua yang kita ucapkan. Maka berkatalah Hasan Al-Basri, ya, ya sawata wa in aku. Sungguh buruk dosa itu walaupun engkau maafkan aku ya sawatnya atau wain akum sungguh buruk perbuatan dosa itu walaupun engkau ampun ya, karena kita itu nanti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh buruk walaupun dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya Allah sudah mengetahui kita telah berdosa di ya. hadapan zat yang maha agung Bainun min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dum. Allah itu maha ada dan tidak akan sirna. Wala bimafkud dan tidak akan hilang. Oleh karena Allah SWT berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal Seluruh apa yang di atas alam ini pasti akan sirna yang tersisa hanyalah wajah Allah ya Zuljalali lewat Ikram Zat yang maha memiliki keperkasaan dan kemuliaan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak akan sirna karena tidak mungkin wajahnya ada zatnya hancur ya menunjukkan bahwasanya kalau wajahnya itu tidak hancur maka zatnya juga tidak hancur ya, mungkin sedikit kita cukupkan sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya bisa kita amalkan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah. kalau pakai mobil kayaknya udah akan kan. Tadi berangkat jam 4. Thank you. Dari mana pengeluaran di kulitnya